بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله Amma ba'du Alhamdulillah Para bapak, para ibu, para ikhwan dan para akhwat Sekalian rahimani wa rahimakumullah InsyaAllah kita melanjutkan Apa yang kita bahas Mengambil faidah dari kitab Situ enam 6 prinsip mutiara dari ahlul asar prinsip-prinsip yang dikumpulkan oleh para ulama yang hakikatnya merupakan prinsip-prinsip dinul Islam. Kita mengawali dari pembicaraan tentang prinsip yang pertama ikhlasuddin lillahi subhanahu wa taala. Wajibnya setiap kita untuk memurnikan agama kita, amaliah kita, penghambaan kita semata-mata hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini merupakan prinsip yang paling mendasar dan judul besar dari agama kita yaitu ala lillaitil khalis. Pengumuman besar dari Allah taala bahwa Barang siapa yang dia beragama dengan agama Allah, wajib baginya untuk memurnikan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita telah lewati beberapa poin pembahasan dari <clears throat> melihat kedudukan prinsip ini dalam agama kita yang kedudukannya bagaikan akar sebuah pohon atau pondasi sebuah rumah. Dan yang dimaksudkan dengan akidah tauhid adalah totalitas memberikan penghambaan kepada Allah taala beribadah tanpa menyekutukan Allah sama sekali. Sehingga seruan pertama ketika membuka kita membuka mushaf Al-Qur'an adalah ya ayuhan nasu budu rabbakum. Perintah beribadah kepada Allah tanpa menyekutukan Allah sama sekali fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun dan tidak akan dikatakan tauhid kecuali berkumpulnya dua ini an wal isbat penolakan dan penetapan penetapan dan penolakan apabila hanya dia semata-mata saya sudah beribadah kepada Allah belum cukup sampai dia tegaskan bahwa tidak ada yang layak dari semua yang ada di kehidupan ini yang layak disembah kecuali hanya Allah Ta'ala. Sehingga semuanya diingkari, semuanya ditolak, semuanya dibenci dan dimusuhi kecuali hanya Allah Ta'ala. Yang menuntut seperti ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah pula karena ini perkara yang sangat mendasar maka para Nabiullah alaihissalatu wassalam dalam wasiat-wasiat mereka di akhir kehidupan mereka yang diwasiatkan adalah mata buduna min ba'di. Wahai anak cucuku, apa yang akan kamu sembah nanti? Ini menunjukkan perhatiannya yang sangat besar. Karena orang ketika menjelang wafatnya yang akan keluar adalah yang paling mendominasi hatinya, yang paling dianggap terpenting dalam kehidupan, yang akan menjadi kunci segala-galanya, dan mereka berwasiat dengan wasiat yaitu penegakan akidah tauhid. Kemudian kita lanjutkan perkataan beliau halaman 16 yang antum simak halaman 16 beliau mengatakan wali hada karena du'atu ila tauhidi afdalu doa wa asyrafuhum li'anna da'wata ila tauhidi hiya da'watun ila a'la darajatil iman. Oleh karena itulah para dai yang menyeru kepada tauhid mereka adalah seutama-utama dan semulia-mulia dai. Kenapa? Orang yang menyuruh kepada tauhid adalah semulia-mulia, seutama-utama dai. Karena dakwah mereka yaitu dakwah mengajak tauhid ini adalah mengajak kepada derajat iman yang paling tinggi. Mengajak kepada derajat iman yang paling tinggi. Karena iman itu memiliki percabangan-percabangan, memiliki tingkatan-tingkatan. Sebagaimana datang dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-imanu bid'un wa sab'un aw bid'un wa sittuna syu'bah." Iman itu ada 60 sekian atau 70 uh, eh, atau iman itu ada 70 sekian cabang atau 60 sekian cabang. Bid'un itu hitungan antara 3 sampai 10. 3 eh, sampai 9. Sehingga 70 sekian. Demikian juga yakni uh, eh, sab'un aw situn, 70 sekian atau 60 sekian syubah. Fa yang paling tingginya yang paling utamanya la ilaha illallah فأفضلها لا إله إلا الله وأدناها imatatul الأداء عن tariq dan paling rendahnya adalah membuang gangguan, menyingkirkan gangguan yang ada di jalan. Wal haya'u syu'batun min syu'abil iman. Sedangkan rasa malu itu dia adalah cabang dari cabang-cabang iman. Antum perhatikan ya, billah rahimani wa rahimakumullah. Apa yang Nabi sebutkan berkaitan dengan ini penjelasan tentang cabang-cabang iman. Nabi katakan bahwa iman itu bercabang-cabang. Ada 70 sekian atau 60 sekian cabang. Cabang yang paling utama, yang paling pokok yang paling mendasar, yang paling menentukan adalah kalimat la ilaha illallah tauhid. Yang paling rendah adalah menyingkirkan setiap gangguan yang ada di jalan. Dan rasa malu merupakan bagian cabang daripada keimanan. Ikhwanibillah rahimani rahimakumullah. Maka di sini menunjukkan bahwasanya iman itu darajat. Iman itu memiliki tingkatan-tingkatan. Tingkatan iman yang paling pokok, yang paling utama, yang paling mendasar, yang paling menentukan, yang paling tinggi adalah kalimat la ilallah tauhid. Sehingga mengajak kepada tauhid ini artinya mengajak kepada cabang iman yang paling utama. Mengajak kepada derajat iman yang paling pokok, yang paling menentukan, yang berarti dia telah pegang kuncinya, dia telah pegang modal pokoknya, yang lain-lainnya adalah keuntungan. Kalau seorang belum megang modal pokoknya, ikhwanifillah dalam beragama, maka nggak akan ada keuntungan yang dihasilkannya. Modal pokok ini akan menjadi kunci kesuksesan dia dalam menegakkan muamalah baik kepada Allah maupun kepada para hamba Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani billah rahimani rahimakumullah. Lalu perhatikan cabang-cabang iman yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sekian puluh cabang iman, ada cabang iman yang tinggal yang katakan paling rendah menyingkirkan setiap gangguan yang ada di jalan. Gangguan itu ada dua. Gangguan hissi, gangguan hissi, gangguan yang nyata, atau gangguan yang sifatnya maknawi. Gangguan yang hissi, seperti para ulama sering menerjemahkan dengan terjemahan menyingkirkan duri yang ada di jalan. Setiap pengganggu yang akan mengganggu orang yang berjalan, lalu Anda singkirkan, maka itu merupakan bagian daripada cabang iman. Kalau ada oli yang dilewer di jalan, yang kalau diinjek bisa membuat kepleset orang, sehingga bisa mengganggu perjalanan orang, Anda bersihkan, itu merupakan cabang daripada iman. Kalau ada kulit pisang kalau diinjek bisa kayak seki kemudian orang bisa ngeblak. Anda singkirkan, Anda buang itu cabang daripada iman. Ada lubang yang kalau orang bisa kejeglong situ bisa ceklek kakinya, bisa tugel kakinya. Lalu Anda tutup atau Anda kasih tanda supaya orang tidak kejeglong itu merupakan cabang daripada iman. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antaranya mengatakan bahwa ada orang yang mereka bolak-balik mondar-mandir di surga gara-gara sebuah perbuatan yang sangat remeh. Apa itu? Menyingkirkan ranting yang ada di jalan. Menyingkirkan ranting yang ada di jalan yang kalau ini tidak disingkirkan akan mengganggu perjalanan kaum muslimin, mengganggu muslimin, maka disingkirkan dalam rangka agar muslimin tidak terganggu. Maka dengan itu Allah syukuri hamba ini Allah masukkan ke dalam jannah. Remeh kelihatannya tapi sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ya ini gangguan yang sifatnya maknawi yang akan bisa mengganggu perjalanan hamba berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Karena ikhwan billah rahimani rahimakumullah, hakikat kehidupan kita ini adalah perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Tangga-tangga perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Berkata Al-Imam Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimallahu taala, "Fa'lam annal abda yaqta'u manasila sairi ilallah biqalbi wa himmati la bibadani. Ketahuilah bahwa seorang hamba dia dalam meniti tangga-tangga menuju Allah Subhanahu wa taala itu ditentukan dengan hati dan cita-citanya bukan dengan badan dia. Suksesnya orang dia meniti tangga-tangga yang akan mengantarkan kedudukannya sampai tinggi di hadapan Allah. Itu yang sangat menentukan adalah kondisi hati dia. Kalau hati dia sehat, hati dia bagus, hati dia cantas, maka dia akan ibarat cara berjalan celak celak celak celak celak celak. Antum naik tangga ini, kalau badan antum sehat, ringan, nggak ada penyakit, sehingga kuat, Antum naik tangga, masya Allah, jelek, jelek, jelek, jelek, jelek, jelek, cepat sampai tinggi. Tapi kalau antum jantungan, naik tangga harus dihitung, nggak boleh terlebih dari lima tangga, umpamanya, oh pedot, kadang nggak sampai tempatnya, atau anda ini super atau obesitas, kegemukan, sehingga untuk melangkah pun juga berat, oh yek, yek, yek nggak lancar. Apalagi Anda sakit, sakit setruk sehingga nggak bisa jalan. Perjalanan Anda kita menuju Allah ditentukan dengan kondisi hati kita. Apabila hati kita sehat, maka akan ini cepat naik tangga menuju Allah Ta'ala. Hati kita sakit, apalagi telah menjadi mayit, maka akan gagal menuju tangga menuju Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatibillah Ah, sehingga setiap perjalanan, setiap hal yang akan mengganggu perjalanan seorang hamba menuju Allah, dia singkirkan, maka itu termasuk di antara cabang iman. Contoh di antaranya kayak seandainya ada gambar-gambar, gambar pornografi, yang akan membuat hati manusia gelisah ketika melihat gambar itu sehingga akan menghambat perjalanan seorang hamba kepada Allah taala atau kisah-kisah yang rusak atau juga mungkin pikiran-pikiran yang gak genah yang akan merusak perjalanan seorang hamba menuju Allah, merusak tauhid, merusak sunnah. Ah, apabila Anda temukan bacaan, gambar, media segala macam, lalu Anda singkirkan, Anda buang, Anda del, maka ini termasuk Anda menyingkirkan gangguan yang akan mengganggu seorang menuju Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan cabang daripada iman. Ikhwati dibilang sehingga agama ini adalah memberikan jaminan keamanan kepada orang agar lancar jalannya, agar hidupnya tenang dan nyaman. Maka di sini kawan, seandainya ada juri saja yang keberadaannya bisa membuat sakitnya orang kalau diinjak atau mengganggu orang, disingkirkan, itu cabang daripada iman. Bagaimana antum akan bisa terfikir bahwa kaum muslimin adalah tukang teror, tukang menyebar teror. Tidak akan didapatkan kamus demikian pada kaum muslimin. Kaum muslimin orang yang memberikan rasa aman. Coba perhatikan bagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menjelaskan tentang hakikat seorang mukmin. Apa itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hakikat seorang mukmin ala uhbirukum bil mukmin. Mau enggak aku habarkan pada kalian siapa itu mukmin? Al mukminu man aminahun nas ala amwalihim wa anfusihim. Adapun yang dikatakan orang mukmin itu adalah orang yang mereka memberikan rasa aman kepada manusia. Manusia dibuat memiliki rasa aman terhadap harta dan jiwa mereka. Lihat, di sini Nabi bicara iman dari sisi akhlak. Setelah mereka memiliki akidah, tauhid, memiliki iman kepada Allah Ta'ala, dan memiliki arkanul iman yang disebutkan oleh Nabi, maka buah daripada iman yang ada di hati dia itu adalah dia akan memiliki akhlak di mana dia dalam bergaul dengan para makhluk Allah dia memberikan rasa aman. Oleh karena itu lewat sejelek-jelek manusia kata Nabi, orang yang ditinggal lari oleh manusia Orang yang ditinggal lari oleh orang, oleh manusia, karena khawatir keburukannya. Kalau dekat dengan dia mesti ada kesamplok, tahu nggak kesamplok? Ada kesamplok dengan tangannya, kesamplok dengan kata-katanya, sehingga orang jadi sakit, jarum semuanya. Tahu jarum nggak? Awak itu jarum semuanya karena kena sampluan kata-katanya, sampluan anggota badannya sehingga merasa nggak aman. Sekarang ini ikhwan, Orang banyak yang gak aman. Akhi, bisa nggak pinjam duit? Aduh, kalau udah dipinjami duit rasanya itu hilang. Bayangnya hilang. Karena kebiasaan yang ada itu kalau orang sudah pinjam duit itu nanti bablas. Nagih itu kayak orang ngemis. Nagih utangnya itu kayak orang ngemis. Malah kadang malah ditantang lagi. Waduh. Sehingga orang nggak merasa nggak merasa aman dengan hartanya. Demikian juga dengan kehormatan dia. Kawan dekat kadang-kadang malah dia nggak merasa aman. Kenapa? Ini bisa menjadi celah bocornya semua rahasia yang dia miliki sehingga nanti diobral kepada orang karena nggak amanah. Sehingga adanya curiga, adanya curiga. Sehingga orang yang tadinya berkawan dekat bisa menjadi musuh yang sangat dimusuhi karena tidak bisa memberikan rasa aman dalam hal yaitu kehormatan-kehormatan manusia. Seorang mukmin itu ibaratnya antum mengatakan, "Akhi, saya muslim, saya mukmin." Artinya antum memberikan garansi sama dia. Muslim al-muslim man salimal muslimuna min lisani wa Yang namanya muslim itu muslim yang lainnya selamat dari kejahatan lesan dan kejahatan tangan dia. Maka kalau Anda mengatakan, "Akhi, saya muslim." Artinya antum ngasih garansi sama dia. Anda akan selamat dari kejahatan lesanku dan kejahatan tanganku perbuatanku. Oh, orang masya Allah akan dibuat dia selamat dan tenang. Mukmin memberikan ketenangan. Ini adalah apa yang dikatakan Nabi. Oleh karena Alhamdulillah, tidak terbayang kalau mukmin yang seperti itu kemudian dia jago menebar teror, jago menebar keresahan, membuat takutnya manusia. Gak ada kamu seperti itu. Duri aja disingkirkan itu adalah merupakan cabang keimanan, apalagi yang gede-gede yang lebih gede daripada itu. Ini tuntutan iman. Kemudian ikhwan, di antara cabang iman ada rasa malu. Bahkan malu dan iman itu satu akar kata. Ini uh, hidup dan malu itu satu akar kata. Al-haya Al-haya'u itu malu. Al-hayatu itu hidup. Orang yang imannya hidup itu akan hidup rasa malunya. Orang yang imannya mati akan kehilangan rasa malu. Sehingga kata Nabi, al-haya'u wal iman kurina. Iman dan rasa malu itu dua hal yang beriring. Dua sisi mata uang. Ada iman, ada malu. Ida rufi'a ahaduhuma rufi'al akhar. Kalau terangkat salah satunya, terangkat yang lainnya. Sehingga orang semakin sempurna, semakin malu. Semakin punya rasa malu. Rasa malu yang maksudnya rasa malu yang dibangun karena iman. Orang semakin gak punya rasa malu semakin menunjukkan dia imannya rusak, semakin imannya menunjukkan sangat tipis dan rusak. Oleh karena itulah orang semakin dia memiliki akidah yang sempurna, dia pasti akan semakin besar rasa malu yang ada di dalam dirinya. Oleh karena itulah yang paling pemalu, lebih pemalu dari gadis pingitan adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi soal pemalunya lebih pemalu dari gadis pingitan. Tapi soal pemberaninya jangan Anda tanya paling berani di antara semua para sahabat yang ada. Sahabat itu ada yang pegulat-pegulat. Ada yang dia jagoan-jagoan. Nabi paling jagoan. Nabi paling jagoan. Saat dalam kecamuk perang semua sahabat lari dan mereka menjadi pelindungan aman, Nabi menjadi tempat berlindungnya para sahabat yang lainnya. Nabi adalah suja, ini pemberani, tapi di balik itu pula Nabi adalah hayyun, ini pemalu. Musa dan malu ada akhlaknya para nabi. Musa adalah rojulun hayyun. Musa itu laki-laki pemalu. Sehingga kalau kalau mandi Musa nyingkir kebiasaan Bani Israel itu kalau mandi banyak gerombol bareng-bareng. Musa nggak mau, pemalu, sehingga nyingkir menyendiri. Kemudian dibicarakan oleh mereka, ini Musa kenapa menyendiri? Ada penyakit pada kemaluannya. Makanya dia suka menyendiri. Ah, Allah akan memberitahukan kepada mereka. Satu saat Musa mandi, semua baju, pakaiannya semuanya ditaruh di atas batu. Tahu-tahu batunya lari. Wah, begitu lihat eh, batunya lari dikejar sama Musa. Oh, ngejar batunya itu melewati gerombolan orang Bani Israel yang sedang mandi. Ternyata dilihat oleh mereka, oh Masya Allah, Musa sempurna, gak ada cacatnya sama sekali. Dikira mereka Musa kayak hernia penyakit punya penyakit dari sehingga makanya malu dia dia nyingkir terus kalau mandinya itu. Tapi Allah akan tunjukkan pada mereka. Maka Allah ingatkan ini ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina adau Musa Wah orang yang beriman, jangan kalian menyakiti nabi kalian sebagaimana kalian Bani Israel menyakiti Musa alaihissalam. Maka Musa kejar, begitu eh, batunya ketemu berhenti dipukul sama Nabiullah Musa batu itu. Tapi di sini Allah ingin tunjukkan pada Bani Israel bahwa Musa nggak ada cacatnya. Sedangkan Musa menyingkir itu itu karena rasa malu. Dan tentu Musa waktu dia ngejar bajunya tadi nggak ada pertimbangan-pertimbangan nanti dilihat orang. Karena pikirannya bajunya dibalari. Ini orang kalau udah perasaannya fokus satu perkara lupa dengan yang lainnya. Alhamdulillah, rasa malu adalah merupakan bagian daripada cabang iman. Ada sini yang menjadi pembicaraan bahwa orang yang mendakwai manusia kepada tauhid, berdakwah kepada kalimat la ilaha illallah itu seutama-utama dai, seutama-utama orang yang mengajak, karena dia mengajak kepada iman yang paling utama, iman yang paling pokok, yang paling kunci. Mari kita dengar perkataan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Qala An-Nawawi rahimahullahu taala wa qad nabbaha sallallahu alaihi wasallam ala anna afdalaha at-tauhidu al-mutaayyin ala kulli ahadin. Nabi dalam hadis ini memperingatkan bahwa tauhid adalah cabang yang paling utama yang wajib untuk dimiliki oleh setiap orang. Tidak boleh ada orang yang mereka ini meremehkan kehilangan tauhid ini. Kenapa? Walladzi la yasihu syai'un illa ba'da sihatihi. Karena tauhid ini di mana semua cabang-cabang iman yang lainnya itu tidak akan sah, tidak akan diakui kecuali setelah sahnya tauhid dia. Begitu tauhid jerat tekan sah, maka yang lainnya baru akan sah, baru akan dianggap. Kalau dia belum terteken sebagai ahli tauhid, maka yang lainnya tidak akan berlaku. Antum waktu ujian UGM nggak ada. Daftar mahasiswa nggak ada, nggak masuk, nggak ada teken-teken penerimaan nggak ada. Terus antum berangkat sendiri, kuliah sendiri, nggak ukur si dewe, nyata segala macam sempurna, masya Allah. Ikut, ikut ujian ikut. Terus waktu pengumuman nggak ada, nama antum nggak ada. Walaupun antum tiap hari kuliah, masya Allah ngalahkan mahasiswa yang lainnya, anda nggak ada di situ. Kenapa? Dari akarnya nggak ada. Anda nggak terdaftar di awalnya nggak ada. Nomor mahasiswa juga nggak ada. Maka semua amal Anda sia-sia. Sia-sia semuanya yang lainnya. Cabang-cabang iman ini pokoknya awalnya tauhid. Ini miliki dulu. Ini benarkan dulu. Baru cabang-cabang yang lain itu akan ya ini diakui akan dibenarkan. Kultu, pengarang kitab ini Syekh Malik Ar-Ramadhani mengatakan, "Bal hadhihi syu'ab la tanbutu fi qalbi mri'in wala tusna wala tusmiru ala jawarihi illa bihasabi maqama bil abdi li hadhil kalimah at-thayyibah min ma'ani." Aku katakan kata beliau, bahkan cabang-cabang iman itu tidak akan tumbuh di hati seorang di hati seseorang dan tidak akan berbuah pada anggota badannya kecuali sesuai dengan kadar tegaknya tauhid dalam diri seorang hamba. Seberapa kadar tegaknya akidah tauhid dalam hati seorang hamba itu akan tumbuh percabangannya. Akan tumbuh percabangannya. Orang yang akidahnya mantap bagus oh akan tumbuh percabangan yang kelihatan indah, bagus, sempurna. Telah kita sampaikan kemarin waktu kita bicara tentang asarul akidah. Dampak-dampak akidah. Bagaimana ketika seorang akidah tauhidnya itu mengakar, bagus, menancap di hatinya. Bagaimana amal sholatnya, bagaimana amal infaknya, bagaimana amal jihadnya, bagaimana amal takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana amal taubatnya. Itu akan tumbuh sebagai sebuah sebagai buah daripada adanya akar tauhid itu dalam hati dia. Akan ter, akan tumbuh itu dari keberadaan akar tauhid tersebut. Sehingga seberapa hebat akan tumbuh amalan-amalan itu berkaitan dengan apa yang tertanam dalam hati dia. Orang akan kelihatan semangat belajar, memelihara agamanya, atau dia tidak ada semangat belajar. Itu berkaitan dengan apa yang ini tumbuh dalam hati dia, yang mengakar jadi dia. Kalau dia tahu keutamaan-keutamaan sebuah amal, semakin dia punya keyakinan yang benar, ketika dia melihat kesempatan punya keuntungan besar dalam beramal akan diambil itu kesempatan. Karena seorang mukmin yang berakidah itu kayak tujar, kayak pedagang. Pedagang itu orientasinya untung. Di mana ada celah keuntungan itu yang akan dia raih. Kalau bisa bagaimana dia menumpuk-numpuk keuntungan dalam sebuah kegiatan. Sekali jalan dia bisa mendapatkan keuntungan banyak, itu pikiran pedagang. Kita ini seperti itu. Tapi kita ini adalah tujarul akhirah. Innalladzina yatluna kitaballah. Sesungguhnya orang-orang yang mereka membaca kitab Allah wa aqamus salah dan menegakkan salat wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniatan dan mereka menginfakkan hartanya baik dengan cara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Ulaika e ulaika yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka ini adalah orang-orang yang berharap perdagangan yang tidak pernah akan ada kerugiannya. Sehingga semua amal-amal kita ini adalah perdagangan yang kita berdagang dengan Allah Subhanahu wa taala. Antum penjualnya, Allah pembelinya, barang dagangan Anda al-baqiyatus shalihat, semua amal saleh. Berapa akan Allah beli ikhwat? Asrah ila sab'i mi'atin dhifin ila at'afin kathirah. Sepuluh kali lipat sampai 700 kali lipat sampai lipatan yang tidak terhingga. Ini keuntungan yang ditawarkan Allah kepada para penjual yang berdagang kepada Allah Ta'ala. Maka jadilah para tujarul akhirah yang berdagang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai sini dulu ya, kawan. Masuk waktu Isya. Mudah-mudahan manfaat. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita pada kaya kata billah wa Wassalamualaikum ala warahmatullahi wabarakatuh